bi'ulumi fi darain. amin para ulama para sepuh bini sepuh ingkang tansah kalau hormati segenap jajaran muspika barangkali ada yang hadir ke semuanya dari yang atas sampai yang bawah hadirin hadirat seluruh yang hadir dan menghadiri majlis taklim wal maulid ridwan ini mudah-mudahan pada malam yang penuh berkah ini di tempat yang penuh berkah ini kesemuanya insyaallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya Ridwan mudah-mudahan jaya selalu dan dijauhkan dari segala musibah. Karena itu ini yang doa yang perlu selalu kita panjatkan, kita tautkan ke ilahi Rabbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kami ya Allah pada agama kami. Termasuk majelis yang mulia seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Karena apa? amanat dan membawa agama itu tidak gampang. Dan ini semuanya bukan tekpo bolak-balik, enggak. Kesemuanya ini mewarisi dari apa yang telah dititahkan dan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. nabi membawa agama ini dengan sabar, dengan tulus, dengan telaten dengan ridha. Segala apa gangguan dilintasi dan dilampaui oleh Nabi dengan tanpa menyakiti kepada siapapun. Itulah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin rahimakumullah <clears throat> dengan tembakan jitu yang diberikan saya oleh Habib Jamal mau tidak mau ya berdiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti itu ada guna dan maslahatnya. Karena paling senang saya ini walaupun jarang hadir mengikuti hanya di TV live atau siaran ulang itu yang kami banggakan jamaahnya ini kebanyakan pemuda. Itulah tulang punggung bangsa ini pemuda ini. Ini pula yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kalau Nabi hidup Ini lebih bangga melihat anda pemuda ini Karena ini juga yang menjadikan keheranan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan manusia merasa heran Pun menungso tok sing heran niki Para rawuh hadirin hadirat Allah subhanahu wa ta'ala niki Nek ningali lari nom pemuda sing boten kakean pola niku Allah bunga. Mangkane disampaikan wonten hadis qudsi ajiba rabbuk kawok heran sopo pangeran siro pangeranmu Tuhanmu sesembahanmu al-ma'bud Allah subhanahu heran kawok nang sopo lisyab la sabwatala nang gone arek enom sing gak kekian pola gak kekian tingkah lah rupa-rupane gak bayangno sing liya. Dadi wong sing gak akan pola niki alhamdulillah aja ketindas. dikato kados sampean niki alhamdulillah. Niku sing kudu ngelus dodo terus diucapno kalawan tulus alhamdulillah wa syukur lillah. Hadir nyisihkan waktu dengan tempo durasi 2 sampai 3 jam menundukkan hatinya, menambah imannya, memperkuat takwanya kepada Allah melalui lisannya memuji dan mengagungkan, mendambakan, mensauri teladani, mengikuti amal dan sunnahnya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sembarangan. Untuk itu semua kalau diler, di dibeber, itu supaya tambah mantap, tambah yakin. Jadi ini duduk tulinan duduk seni. Kalau memang itu ada nilai seni, bonus. Tapi ini sepak terjang orang-orang yang mulia, orang-orang yang patut dicontoh di sore toladani, yang semuanya mencucur dari sumber yang bersih dari sisi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu hadirin rahimakumullah juga masih bertautan dengan Muharram. Nabi luar biasa membawa agama ini. Makanya agama ini jangan dibuat tulinan. Ya. Untuk memperbarui niat-niat harus setiap saat dan setiap waktu. Karena manusia pada pertengahan jalan itu kadang-kadang terseok-seok. Dunia ini luar biasa. Gangguannya dunia ini luar biasa. Untuk itu, Alhamdulillah pemimpinnya pemuda, pengikutnya pemuda, jiwa muda ditundukkan untuk bisa mengikuti sunnah baginda Nabi, suatu hal yang tidak gampang dan tidak mudah, ini pertahankan. Untuk menggapainya itu alhamdulillah para rawuh kami sendiri ini pernah menyaksikan berapa orang mulai jumlah kecil sampai besar. Tetapi saat dibesar timbul fitnah musibah, bala bencana yang mereka tidak merasakan bahwa ini musibah yang paling besar. Itu musibah yang paling ditakuti dan kadang-kadang musibah ini yang bisa memasukkan orang ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Dunia. Ya. Untuk itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah ini. Kita memohon dan bermunajat biwasilati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mengikuti Habib Jamal yang mempunyai seorang guru yang luar biasa yang saya tahu sendiri dan saya termasuk min muhibbi Saya belum pernah diajarkan oleh Habib Umar, tapi saya pecinta Habib Umar. Dan alhamdulillah beliau termasuk muridnya. Mudah-mudahan dapat berkat beliau. Butuh yang di sana tadi saya luar biasa. Ada apa tidak diangkat yang tinggi? Diangkat yang tinggi. Muliakan orang besar, muliakan orang saleh karena termasuk orang membasarkan syiar Allah, pertanda orang itu di hatinya ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain yang hina, hasis, dania, tinggalkan. Al-munkarat tubuh sudah. Tinggalkan semua. Kita mensucikan diri, mensucikan nurani, mensucikan jiwa, tazkiyatun nafas, mengikuti jalan dan sepak terjang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin, Nabi ini luar biasa membawa agama. Habib Jamal mohon maaf waktu terbatas apa sesukanya ini. Nah, daripada salah. Karena sekarang ini Masya Allah ini Habib Jamal luar biasa. Jadi khadim tapi tidak ada tulis-tulisan. Semua tahu kalau khadim. Khadimul majlis agak jamaah. Nah, kalau saya tidak izin saya sah, salah. Ya. Untuk itu Nabi Muhammad sudah sering sengsara. Sering, sering sengsara. Sampai para sahabat ini tidak tega. Satu datang ke Nabi ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak hijrah meninggalkan Mekah ini? Tiap hari kehidupanmu dihimpit, dicaci, diintimidasi, disakiti, bahkan kerabatmu juga tidak lepas dari ini, wahai baginda Nabi. Didengarkan oleh Nabi. Tapi belum dilakukan dan ditahkan Nabi karena apa? Wahyu belum turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin rahimahumullah, semua tita, semua perintah, semua yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah berfirman la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sampai sengsaranya Nabi. Ngantos Nabi niki dikuyo-kuyo, dilarani, disiksa, niku sik milih perintah Allah tinimbang perintah apa? Perintah awake dhewe. Nek agliyah niku Kanjeng Nabi pun medal di Mekah para rawuh pun ninggalaken Mekah. Anak edil kuyo disiksa keluarga ahli baiti pun tah mboten karuan. Ini satu hal yang perlu kita pegang, kita jadikan acuan saat kita mendapatkan ujian, saat kita mendakwakan, mengajak menuju ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnatullah Orang yang ingin berjalan untuk menuju kebaikan tidak akan pernah lepas dari alar melintang. Tetapi yang paling hebat yang bisa melalui dengan gaya dan trik yang bijak dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berapa sahabat besar mendatangi Nabi. Sawan datang Nabi, Rauh datang Nabi, nyampe akan sedoyo unek-unek dengan pendapatnya pun. Subhanallah sampai akhir ngandak perintah wahyu kapuli hijrah kapuli ninggalakan Mekah dan Mukarramah. Puruh Nabi purun lampai, puruh-puruh Nabi niki ninggalakan Mek Mekah. Strategi mulai diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ini ini niki mboten kerupuk kerupuk strategi bro Cara dan siasat untuk itu ringkasnya pada saat malam Jumat. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar di satu rumah yang di situ dihadirkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah. Subhanallah diatur strategi tempat tidurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditiduri atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur. Nyawa jiwanya diserahkan kepada Allah demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur dan Nabi tidak sampai terlukai dan tersakiti. Ini pengorbanan sahabat. Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah tidur dikepung oleh kufur Quraisy. Pokoknya Nabi dimaukan hidup atau matinya. Hidup atau matinya dimaukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW alaihi ini dimaukan oleh kafir-kafir Quraisy. Subhanallah. Saat malam tiba, Nabi membaca ini ayat. Wajalna min bayni aidihim, saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la Yubsirun. Terus Nabi mengambil tanah. Itu terus disebarkan oleh Nabi dengan ucapan syahadil wujuh. Itu biasanya di hizibnya Abi Hasan Syadili ada di situ. Syahadil wujuh. Sambil tiga kali dilemparkan ini, orang-orang yang mengepung di sekitar rumah itu dijadikan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai Nabi itu keluar dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari rumah itu. Setelah keluar hadirin rahimakumullah. Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan itu ada satu kafir Quraisy. Eh kafir Quraisy. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidur dengan nyenyak dengan enaknya. Gerabak-gerabak-gerabak terus kaget ini, Duh iya kok dumadaan awak iki kok turu. Gak sadar. Temen tak aku iki turu. iya. Coba delok rambutmu ku rambut sing pasir tok itu gerabah iki sama kamu. Lho iya. Subhanallah. Akhirnya diintip di dalam itu ada orang berselimut dikeprak dimasuki dibuka nggak taunya yang tidur di situ adalah Imam Ali bin Abi Talib. Akhirnya semua bergegas untuk mencari kemana Muhammad. Kemana Muhammad? Semua diperintahkan. Komando baku kalau di sini. Jadi dari panglima ke anak buah. Cari semua menyebar. Cari Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nabi pun mengerti dan mengetahui bagaimana keahlian dan kelihan orang kafir Quraisy. Untuk itu ini perlu kita petik dari makna tersirat. Kita pun berdakwah, menyampaikan dan menghadapi orang-orang yang tidak senang pun kita harus belajar dari ilmu-ilmunya. Dan di sana itu ada orang yang ahli nun sewu. Itu bisa kalau sekarang ini anjing lacak mengembus kaki atau terbekas injaan seseorang. Makanya Nabi ini dari sengsaranya membawa agama ini. Kalau kita ingat ini, kita malu. Harusnya apa yang harus kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW? Bukan hanya kita menuntut syafa'ah, syafa'ah, syafa'ah. Kalau syafa'ah, syafa'ah wajib. Apalagi jenengan kulon ini para rawuh syukur wajib. Karena apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, syafaati li ahlil kabair. Pun sampean sing maca selawat para rawuh, sing maca Quran. Sing ahlil kabair niku kantuk syafaati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki kita disyukuri. Duduk ajaran iki mbukakno dalan terus gawe maksiat terus arep-arep syafaati Nabi duduk. Kene syukur umat ini. Duwe nabi sing mulya, sing welas, sing bijak, sing luar biasa. Sing diajano komplit dadi aja sampai minggu teko dalane Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Terus nabi ini dari takutnya terendus itu pakai strategi juga waktu jalan hijrah itu melalui arah Yaman. Jadi kalau sudah arah ke sana, oh sudah keluar negeri, bebas, aman Mekah ini. Tak terganggu lagi oleh Muhammad SAW. Dan sampai tahu jalannya Nabi Muhammad itu begini. Jinjit, jinjit gini, sopo. Wis tahu tak awak-awak ini berjuang sing sampai koyok ini. Jinjit, jinjit ini takut terendus. Makanya singkat cerita dari apa yang saya sampaikan ini, para rawuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat, sampai ke Gunung Thor itu itu karena masih terendus itu padahal sudah Nabi sudah begini-begini. Diangkat jemari satu ini jempolnya tok yang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu terendus dan ketahui makanya sampai terkejar ke Jabal Dhuhr. Hadirin rahimakumullah. Luar biasa perjuangan kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan banyak hikmah yang perlu kita petik juga satu diantaranya persahabatan antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena iman, karena agama, mengajarkan cinta dan mengikuti nabinya. Dan kalau orang syahadatnya tanpa Muhammad dan Rasulullah juga tidak sah. Ini yang tertempel di para sahabat radhiyallahu taala anhum yang terbesar yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini. Coba perjuangan beliau baginda Sayyidina Muhammad uh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu setelah selamat dalam satu tempo durasi tidak lama itu digunakan betul oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menyelamatkan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina, Sayyidina Muhammad Rasulullah di sana itu ada binatang dua yang paling mematikan satu ular satu kola jengking ini kalau sudah tersengat ini luar biasa. Tinggal nunggu waktu. Ular itu kalau ada di TV itu apa itu binatang-binatang apa namanya itu? Itu kalau sudah tersengat itu 20 menit, 30 menit, setengah jam, satu jam, tiga jam, meninggal. Ini yang ditakutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau memasuki, melebat tuan kuaniku, sedayanya diperiksa oleh Sayyidina Abu Bakar. Sak ini diperiksa enten bolongan Ini Niku sing ditutup rapi ya di Abu Pun steril, bersih. Dan mereka niku buru Kanjeng Nabi niku dipun aturi melpet. Jeng Nabi monggo jenengan melebet sampun steril. Subhanallah. Masuk ada satu adegan-adegan yang sangat luar biasa Percintaan dua hamba yang terikat dengan tali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya bukan karena cinta duniawi, karena semuanya itu kendor dan luntur. Banyak sekali kita saksikan hadirin orang sikut-sikutan, pentung-pentungan ini karena dunia. Merasa kekuasaannya terkuasai dengan cara dan upaya apapun untuk menyingkirkan temannya. Ini zaman sekarang ini. Bahkan majelis, nun sewu, Habib Jamal, nun sewu. Ada yang mulia, pentung-pentungan rebutan untuk duduk di depan. Hati-hati, ini perlu saya sampaikan. Sekarang sudah jarang ngomong seperti ini. Biar Habib Ali wakil ini dan diilok no, tidak apa-apa. Asal ada suara sudah naik. Alus-alusan. Bu apa itu seperti burung merpati. Jinak-jinak merpati. Sindir-sindiran, alon kopok wong saiki Nggih Buntet kadang-kadang utek ini buntet. Dipikir gak soro lo guna ngarep ngeten iki, gak iso obah. Nggih ta? Saestu niki para rawuh. Perlu sampai akan niki perlu cek kerung niki left nih, cek kerung cek gak kopok kuping. kulo terinspirasi. Mboten niru-niru, mboten ngakon-ngakoni. Zaman kados Habib Salim bin Jindan niki perlu. Sakniki uang pembicaraan sampai akan ngeten niki. Gelem gak gelem jarno teko ono, Dadi uang biyen niki nek loro anake sawanan apa dicekoki ambek godhong jambu niku pahit. Tapi waras alhamdulillah. Tapi nek gak i terus dilus-lus dikeki takjin meler arek bayi iki. akhirnya gering. Makanya hal-hal yang semacam ini perlu kita pegang betul. Perlu. Jangan sampai tergoda. Karena kemuliaan itu adalah takwa kepada Allah. Sampai nang kono, nang buri, nang tengah, nang ngarep. Nek krono Allah, tadi mulio Nang ngarep kaya ape paling ini ki Terus ngrasa mulio kau mulya. Wong nek ngrasa tok ya mek ngrasa tok, gedhe rasa. Padha karo wong demen nang wong wedok, kercang, kercing wong iku gak demen, gak ngerti. Iki gedhe rasa iki jenenge. Ya, mangkane hadirin rahimallah, al-ikhlas lillah, siratul qulub. Ngrasa paling ino sak majelis niki, ngrasa paling ino wong. Niku sing ditinggali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hati-hati ini hati-hati. Kula ngomong ten pundi wae kok ngasai wong akhire lali. Khair insyaallah. Akhire sampean bunga kula lali. Hadirin rahimakumullah. Adakan persahabatan yang sangat luar biasa ini luar biasa lihat karena Allah karena tali iman masih ya bojo sak bojo barang kali iman aja polahe ya bojone nulis kerot terus ditinggal. Nggih tak? Al jamal jamalul hal wal wajh sanatan taghayyar. Jamal perilaku budi pekerti sing bagus. Awet sampai matu, masih elek omongane iku no. Iya rek bojo iki ya ireng ya elek. Jangan tak tinggal katego omongane api. Coba wis welek gak kena dideleng ketus ini ya gampang hati-hati makanya hati rahmatullah tali cinta seperti ini perlu dicontoh ini dalam adegan hijrah Nabi ini subhanallah duduk Nabi kecapean sampai ketiduran coba bayangkan ini Nabi yang semuanya tertata rapi dengan tali kode syariah Sampai tidur di panggungnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan. Dari capeknya. Subhanallah. Tidak tahunya saat ditiduri oleh Nabi dengan kenikmatan yang sungai, sangat luar biasa. Tapaut antara kulit Nabi Muhammad SAW dengan paha baginda uh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gak tahunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat sterilisasi tadi itu itu tersengat oleh jengking. Ditahan dan tidak ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini kalau lihat orang seneng ikut seneng, kalau susah ikut susah. Sampai takoni Habib Jamal. Lek murobi teman Ana oh, no, murid e kenal. kena. Ditakokno nanti. Ini. Kati jarno. sekarang ini. Terutama anak kebun agung ini luar biasa, yang semangat. Nun Sewu juga saya titipkan sama Habib Jamal. Habib Jamal, kami ikut prihatin kemarin yang ada di UIN itu ada kehilangan sepeda motor. Mudah-mudahan yang kehilangan ini ikhlas karena hadirnya Allah itu orang yang infak itu diganti oleh Allah berlipat ganda. Yang infak ini. Ya ini hadirnya ini untuk mengisi hatinya kumpul sama orang soleh, kumpul sama ulama, ingin memuji Nabi, terus jumadaan kendaraan hilang. Nah, ini muka-muka diijoli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya terus ojo di hilang-hilang no. Sembrono ojo. Untuk itu kempalu barangkali untuk menjadi pertimbangan Ustaz Jamal dari beberapa anak-anak pemuda di sini ini ingin tabarruk ingin berbuat baik, ingin membantu hari Tuhan ini khusus untuk jadi jaga parkir kendaraan. Ini barangkali itu yang dia inginkan nanti barangkali Habib Jamal jadi senengnya, ya biar ini otoritas Habib Jamal. Kembali hanya menyampaikan saja. Selanjutnya hadirin saat nyenyaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur Tertetes air mata tidak tertahankan dari rasa nyeri dan sakitnya Sayyidina Abu Bakar. Jatuh tetesan air mata ini ke pelipih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadikan yang kandadosakan jakini pun kancing Nabi. Bangunnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam. Allah Mahbika ya Abu Bakar. Ada gerangan apa yang terjadi? Ya Abu Bakar. Kau sampai meneteskan air mata. Ditunjukkan ini bengkak sengatan ini. Ya Rasulullah sakit. Aku mulai tadi disengat takut engkau tidur dalam keadaan nyenyak. Aku takut engkau terjaga. Enggak tahunya air mataku enggak tertahankan menahan ini tertetes. Ditarik oleh Sayyidina Muhammad. Mana yang tertetes? Itu terus nafas di, di nek niki disuwuk. Nek nek live niki hati-hati, engko biasane ngomong disuwuk ngono terus suwuk iku wong Arab ndi ngerti suwuk iku. Karena suwuk niki nek diartino bahasa Indonesia niki angin. Membaca doa dengan kesungguhan hati setelah itu mengharap berkat dari sisi Allah ditiupkan kepada yang sakit ketahuan. Nek poso Jawa suwuk itu dok. Lah tapi ketemu niki bahasa Arab niki sakniki pun tiang-tiang sing model-model modern niki kaya alergi. Engko nek ngomong suwuk, wah iku wong desa iku sewu. Tradisional, enggak mengikuti kemajuan zaman. Akhirnya gawe apa? Rika. Padha nek sampean buka suwuk niku bahasa Arab iki eh, suwuk artine. Ya sampai ten kamus niku disret ngeten niku suwuk. Suwuk. Dan niki nanti dilampahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya di sepul. Sakolo diparingi saras kali Allah Subhanahu wa taala niki termasuk mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah niki sapa sing mari sisa niki niki? Akeh wong muslimin loro, akeh wong Radwe duwe loro. Butuh bondo ra sopo sapa sing iso nglakoni kaya ngene Ini yang perlu kita butuhkan antum yang tertuntut untuk ini. Belajar kepada orang yang alim, belajar kepada orang yang soleh, duduk kepada orang yang tegi kepada Allah Subhanahu wa taala karena warisan Nabi tidak hilang sampai yaumul kiamah. Saiki malah akeh sandal hilang nanggone masjid. baik muslimin ini ra ono. apa? orang gatik no wong muslim Nang sing wis diajar no kanjeng nabi nek wong wis rawat di nang Allah kabeh rawat di nang wong kuwi tapi nek wong iku wedi nang Allah kabeh bakal wedi nang kene wong kuwi man haballah haba kula syai lah sakniki niki pun kados rang abang utawa kaya gagak po Lah majelis-majelis ngeten niki mugi-mugi dipun didik Habib Jamal niki sakit muncul-muncul niki. Nggih. Saupama dadi tabib tabib sing bener. Aja dadi tukang bujuk. Hati-hati ya niki. Nggih. Niki kula sampaikan niki, penyakit-penyakit masyarakat alternatif-alternatif sing kena, sing tepak. waras wong dhisik, aja hitung-hitungan duit. Saya istimewa orang Calo itu lah niki tanggung jawab pemuda-pemuda niki mau. Hadirin rahimakumullah niku percintaan antara dua insan. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali Sayyidina. Mboten mandek ten mriku tok. Mboten mandek. Keluwen Kanjeng Nabi. Masih ya dikai izin di Kroso Dewi kisinan iki nah kan, kan ini makane ten akal kula niki sing ngomong kula kok cek dawa lah jamin pun nyamenten hadirin rahimakumullah cek mboten mandek ten mriku keluwen kanjeng nabi niki lesu di Abu Bakar lesu mampa malih sak selamat ini ku cekak-cekakan mawon sak selamat itu di Jabal Thur Loi. Lah niku ketemu enten khemah ngaten niku. kemah Enten setunggal tiang priyantun niku setri. Engkang asma Umul Mabat. Ditugeni kali sahabat niki perintah jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. letakkan napa satian tedan. Satian unjuan boten boten wonten. Laten mriku mboten adoh, Kanjeng Nabi niku mboten adoh ningali. Enten wedhus niku cili cempi, cempi. Lah sing liyane niku dibeto kali bojone. Digembolo. Mek niku to. Sak mantune disampaikan mboten nenten tedan, mboten nenten unjukan. Kula nggih ngeten iki saenane. Kadang-kadang ngombe niku nggih meres niku wedhus-wedhus sing mari manak niku. Niki gembolo sedaya. Kanten setunggal niki sakit, seyek-seyek mun. Seyek. Niku didangu kali sing Niku iku wedhus sapa? sampai akan kan sahabat. Iku wedhus gini ngene iki wedhus kula niki. Ten ya umum mabat niki kok cek heran nih kalau ono tamu, kalau ono angin, kalau ono ngene. Ono umum takon kok wedhus seyet ditakokno. Saumpami niku dipun pendet angsalah, iya, iya, iya. Heran, wong wedhus e kaya ngono loh, Ya nek gelem nek wong basa bon aku nek ya jumput-jumputan. kayak mboten enten regane dipasrahaken teng mriku terus Kanjeng Nabi turun tangan. Turun tangan terus dijepeng. Ngene torok niku ngene susune niku niku murung gredeg murung gedhe. Niku cobi Kanjeng Nabi niku terus dipersih Nyuwun wadah ten umat. Pertama kali unjukan ini, sabeh luwe niki iki disukaken ten umat Badrumin. Iki sampai geleng-geleng mabat gak ngono nih iki wong temen tak duduk. sih, ten padang pasir ketelak Mau ana banyu gak ana ini. gu, niku wasi urip mau mboten saged enten susune kejopo mari mana. Sampai nanti sekolah. Nah, nek nek gak ya sekolah ore. Kabe aglia. Mari mana Nanti Lah niki cempe. Niki juga termasuk mujizat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dari makna tersirat masih awak iki gak oleh pantas oleh mujizat. nek wong temen-temen ngedep nang Allah iku oleh maunai ya Allah. Tadi ojo peti, deh. Nek wong dakwah guru iku keluwen wajar. Nek kewareken perlu ditakokno. Lho itu soro-soro iki wajar. Nek terus mulus mulus kok kon gak diistidrot ambek Allah iki. Karena Kanjeng Nabi ini kini paling pantas mulus mata enten alangan iki Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi sunatullah kata sunatan. Subhanallah. Mari di peres kape. Baru sahabat-sahabat. Kape sahabat sinten mriku ini ngombe sampai warak. Baru terakhir Kanjeng Nabi diunjuk ngeten niki pun telas terus ngucap tuh ini niki sagil gaum akhiruhum wong sing om ombe niku ngombene akhir niki kita termasuk murabi pendidik hati-hati nggih terus disukui wong murid dijarno luwe kerasuk ngalor ngidul boten karuan niki napa saya kula kereng atus ngeten niki kula sampai akan kereng cek nek gak dilokno nemen-nemen akeh wong saiki iki luar biasa pola tingkai wis biasa juntuun kanjeng Nabi juntun para ulama juntun wong soleh Allah mapan manggon kaya dene wong so soleh Allah. terakhir saderenge Nabi ninggalakan diperes malih terus akan teng kene umat iku wong sawadah Keling-keling untuk warak durung ilang, keling-keling mani Hadirin sesepuh sepuh ikan menulio Para habaib, pangapunten pun Habib Jamal. Niki sing dados akan ngomong apa akhirnya kancing Nabi ninggalakan niki matur sembah ninggalakan karuan itu ki diceritani. Iki mau ana wong ini, ono wong ini, ono wong ini. Ono iki ninggal nang susu sing koyo ngene. Son sing kena. Subhanallah. Terus tiang niki mboten tiang bodoh, rayate mumapet. Dicongklo, wonge koyo ngene. Iya, wonge koyo ngene. Iya, wonge koyo ngene. Iya. Iku ngono nabi akhir zaman teko gures Bani Hashim. Iku nek aku dikei umur panjang ambek Allah sampai tinggal ini keomongan. Aku nek dikeki upanmu panjang umur ambek Allah, aku bakal jadi ansori wong iku adbae wa ahzabi. Niki sampean tiru. Wong sing gak ketekan kitab waktu fatrah niku sampai ngucap ngoten niku. Belajar tuh. Lah sampean niki alhamdulillah distempel kali Allah jadi wong Islam, distempel jadi wong iman distempel dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luweh pantes ngucap tinimbang ucapane garwane umat iki wau para Aku bakal dadi Ansori Rasulullah, atba Rasulullah wa ahzab Rasulillah sallallahu alaihi wa ahli wasallam. Cak terusi e malih, mboten mandek niki. Mboten mandek. Kayak cekak singkat wis jam 10. Melampah malih kira-kira 100 kilo tuh di Mekah. Niku saya Sayyidina Muhammad niku diteropong kali sinten suroko. Mboten mandek tiang kafir gules mboten antuk nabi niki mboten mandek. Saya mboro para Sapa sing nyekel nabi mati urip satu suntok rebutan dunia niki jahat ya padahal makanya balik-balik mana hati-hati. Padha jahat ini Rebutan dunia uber-uber satu unta niki sak konco tilap-tilapan niki suroko kali konco ini. Niki jahat di ya dunia hati-hati. makanya dunia ya oleh ditoloki tapi gandeng ngono ya Allah jenengan sarangnya berkah. Hati-hati niki sampe tingali wong podo jahat ini si rebutan dunia ditilap diuber dewe kali suruh ngrasa pangeran apa gagah Allah diuber Kanjeng Nabi niki subhanallah saat niki kita daerah Kudet namine kedlungup Suraga niku ini pada hidup dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa wasallam si mbetin putus asa kejelungup niku dipikir kejelungup tok. mbetin semerep nek niki yang mulia dijagi kali Allah Subhanahu wa taala. jaran kejelungup mandek pedang itu. Manilladhi yang surak. Eh Muhammad, wis gak iso ngalor ngidul kon. Sapa sing ape nulung kon Mboten ucapan lintu-lintu sing didawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Pepleh niki para rawuh lukur niki. Pedang. Ngeten iki soroi kancing Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nika hadirin kula elingaken malih. Hati-hati nggih amanat agami niki jenengan cek peng estu jenengan lampai estu kelawan patus ridhani Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sik ten lebeti Muharram niki pikantuk berkati Syahrul Muharram, pikantuk berkati tahun baru Islam, pikantuk berkati tiang-tiang ingkang saleh pikantuk berkati panggenan, pikantuk berkati majlis niki insyaallah pun termasuk kaula dipun yang tiyang ingkang Insya insyaallah. Amin Allahumma amin. Pangapunten para rawuh mbok pilih kedawan. Mohon maaf Habib Jamal barangkali terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada benarnya diiringi berkah dan manfaat dari sisi Allah dan yang kurang pantas untuk tidak ya, untuk diperdengarkan dijauhkan saja. Demikian sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.